Di antaranya adalah selalu mensyukuri atas beragam-ragam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal menciptakan dunia dan seisinya bahkan langit dengan segala perhiasannya diperuntukkan buat manusia. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini buat kalian. Sekali lagi bahkan langit dengan segala perhiasannya diperuntukkan buat manusia. Artinya bahwa betapa agung dan mulia manusia itu dengan disiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Yang kedua, agar manusia itu menyadari bahwa diperuntukkan segala apa yang ada di bumi dan di langit buat manusia, bukan itu tujuan dia diciptakan. Bukan itu tujuan dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa mereka punya tujuan yang sangat agung dan mulia sampai disiapkan segala-galanya buat mereka. Manakah tujuan yang agung dan mulia itu? Semuanya kita sudah mengetahui apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka, semua apa yang ada di muka bumi ini, dan di langit dengan segala perhiasannya, Allah jadikan sebagai penopang. Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai penolong, sebagai sebab agar manusia itu gampang, mudah melaksanakan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu di saat seorang muslim dan muslimah menyadari bahwa dia tercipta untuk tujuan yang agung dan mulia. Segala apa yang ada di muka bumi ini dan segala apa yang ada di langit sebagai penopang, sebagai penolong, sebagai pembantu untuk dia gampang dan mudah melaksanakannya. Maka dia harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di saat Allah memberikan dia kesadaran kalau dunia yang dia kejar selama ini dia banting tulang peras peringat untuk mencarinya ternyata itu sebagai penopang dan penolong untuk kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban di dalam hidup ini yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedua yang harus kita ketahui. Bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini termasuk manusia merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla semuanya itu adalah merbubah semuanya itu diatur hidupnya dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada seorang pun dari manusia atau selain manusia dari makhluk-makhluk yang berakal yang tidak berakal bernyawa yang tidak bernyawa semuanya itu ada dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. bagaimanapun gerak-geri perjalanan hidupnya semuanya ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terlepas dari aturan yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga apapun yang kita saksikan dan kita lihat warna-warni kehidupan di muka bumi ini, semuanya itu adalah sudah ada dalam aturan. Apa yang sudah berlalu dan apa yang akan terjadi di depan kita, itu berada dalam catatan dan suratan yang tidak mungkin akan pernah keluar darinya barakallahu fikum kita menemukan ada binatang sakit, ayam, lalu mati. Kita menjumpai menemukan pohon, tadi hidup, tiba-tiba mengering, mati. Ikan tiba-tiba kita menemukan mengapung di air, mati. Itu semuanya adalah sebuah perjalanan hidup hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak ada satupun dari hamba itu luput dari aturan tersebut. Sungguh pengaturannya dengan penuh kerapian. Tidak ada kesalahan padanya. Seorang anak tidak akan pernah pindah catatan hidupnya kepada sang bapak. Demikian juga sang bapak tidak pernah akan pindah catatan hidupnya itu kepada sang anak. Seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Tidak pernah itu akan terjadi di dalam hidup. Atau mungkin segerombolan ayam, catatan hidupnya itu akan pindah kepada segerombolan kambing, itu tidak pernah akan terjadi. Semuanya berjalan dalam aturan yang sangat-sangat sempurna. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah tertukar dan tidak pernah akan tersalah di dalam hidup. Tentu bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla mengetahui hal itu. Semuanya kita manusia, bangsa jin, dari sakolain yang punya tugas dan beban di dalam hidup. Kemudian makhluk yang ber, tidak berakal, makhluk yang tidak bernyawa, semuanya itu berada di dalam suratan yang tidak pernah akan tersalah dan keliru. Gerak-gerik peristiwa hari demi hari terjadi bulan demi bulan, tahun ke tahun, sampai kemudian ke abad peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan ini semuanya ada dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum ini yang harus kita ketahui pertama kali bahwa perjalanan semua makhluk ini ada dalam suratan. Sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla gunung meletus. Kemudian barakallahu fikum ya tsunami. Lalu kemudian kemudian uh, pulau masuk ke dalam atau mungkin barakallahu fikum tanah bergoyang kemudian menjadi lembek jadikan lumpur tadinya keras longsor banjir Semuanya itu ada dalam catatan dan suratan yang tidak pernah akan terjadi perubahan. Kalau kita bertanya tentang menelan korban sungguh, telah banyak menelan korban. Tsunami, barakallahu fikum. Kemudian rahimani wa rahimatumullah, gunung meletus, terlalu banyak korban dari manusia ini rahimani wa rahimakumullah bahkan korban dari binatang-binatang yang terbakar oleh gunung meletus itu laharnya terlalu banyak artinya bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang dijalankan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kehidupan hamba-hambanya di muka bumi ini. ما فرطنا في شيء من من كتاب في شيء kami tidak akan meluputkan akan luput dari kami sesuatu pun sekecil apapun semuanya ada dalam catatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an taruhlah takdirnya manusia ketentuan masing-masing hidupnya rezekinya, kemudian ajalnya, sebab-sebab kematiannya, di mana dia mati, di negeri mana dia meninggal bar rahimani wa rahimakumullahu jami'an semuanya itu ada di dalam tulisan dan catatan seperti yang kita sudah dengar dan tahu setelah hafal hadisnya bahwa tidak ada seorang pun kecuali dikumpulkan pencipta, penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 40 hari. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. 40 hari menjadi nutfah yaitu air mani kemudian 40 hari menjadi darah, 40 hari kemudian menjadi daging. Pada umur 120 hari Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kemudian malaikat meniupkan padanya roh. Ai barakallahu fikum setelah itu dicatat padanya empat ketentuan. Ketentuan rezekinya sudah ada sudah tertulis dan tercatat. Ketentuan ajalnya sudah tertulis dan tercatat. Amalnya sudah tertulis dan tercatat. Baik dan buruk yang dia akan hadap sudah tertulis dan sudah tercatat. Berarti perjalanan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini sesuai dengan catatan hidup yang Allah Azza wa Jalla telah menulisnya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah kita mengetahui bahwa kita berjalan pada catatan hidup maka kita harus mengetahui pula Allah Azza wa Jalla di dalam berbuat memiliki kehendak. Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat di atas ilmu dan kebijaksanaannya. Tidak akan ada meleset lalu menjadi sebuah kezaliman maha suci Allah Azza wa Jalla. Terkadang kan kita menemukan ini sakit. Ya, dia menjaga dirinya. Wah, semuanya lengkap di rumah. Ya, kemudian gizinya subhanallah sakit. Sementara orang yang makan tempe, sayur, bes dari tahu, tempe, tahu, tempe, barakallahu fikum, wah badannya seger. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, semuanya itu ada dalam catatan yang kita tidak akan bisa terlepas darinya. Terus akan berjalan barakallahu fikum. Sakit, sehat. Kemudian parah sakitnya. Sampai kemudian meninggal. Ada orang yang sama sakitnya. Terus sampai kemudian masuk ruang ICU, balik. Tiba-tiba sehat. Kembali pulih pelan-pelan. Jadi ini adalah sebuah catatan di dalam hidup masing-masing hamba yang tidak pernah akan ketemu dan bertemu. Masing-masing memilikinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, setelah kita mengetahui semuanya ini, Allah Azza wa Jalla punya kehendak bila kehendaknya bila Allah Azza wa Jalla berkehendak pasti akan terjadi dan bila Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki maka tidak pernah akan terjadi di dalam hidup di saat kita mengimani bahwa masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pasti terjadi dan tidak dikendakinya tidak mungkin terjadi, maka itu adalah merupakan sebuah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengimani bahwa ma'asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma'akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang dipastikan untuk mengenaimu tidak mungkin akan tersalah dan apa yang dipastikan tidak mengenai, tidak mungkin akan mengenai. Maka ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah Karena keimanan seperti ini akan sering goncang, goyang. Kapan di saat barakallahu fikum banyak hal perkara yang datang menodai keimanan. Lemah, muncul ketakutan, kekhawatiran, sampai kemudian linglung hidupnya. Padahal kalau urusannya kematian, urusannya barakallahu fikum, oleh disebabkan karena sebuah penyakit, itu sudah terjadi. Kematian bukan cuma disebabkan karena penyakit ini yang sedang terjadi mungkin. Tetapi sudah terlalu banyak kematian itu terjadi disebabkan oleh banyak penyakit. Mungkin gula. Mungkin kolesterol. Yang tadi dia main pimpong tiba-tiba Allah panggil. Ada yang sedang barakallahu fikum main bola dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla baru saja badannya ia sedang bertarung mungkin di atas ring rahimani wa rahimakumullah tiba-tiba dipanggil oleh Allah sudah terlalu banyak Allah perlihatkan sebab-sebab kematian itu agar kita menyadari bahwa semuanya itu sudah berada dalam catatan dan suratan tidak mungkin akan barakallahu fikum tersalah dan keliru Keyakinan ini akan menambah ketenangan dan ketentraman. Di saat ujian dan cobaan apapun yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang akan menggoyangkannya. Barakallahu fikum. Sudah azan? Kita azan dulu. Solat. Langsungkan. Nah. Khairun insyaAllah. Kita azan dulu, solat. Kemudian kita langsungkan biiznillah. بارك الله فيكم سبحانك الله أشهد أن